والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uh, أيها الإخوة semuanya Alhamdulillah tidak lupa dan terus menerus kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia kepada kita semua ya kita bisa kembali bertemu berjumpa dan itulah kita melanjutkan bahasan uh, eh, tafsir yang sampai pada bahasan surat Quraisy. Nah, surat Quraisy. Jadi ayo ikhwah semuanya uh, mengenai uh, surat Quraisy ini untuk apa namanya bacaannya kita sudah lalui atau tidak? Nah, kita sudah lalui bacaan yang betul tidak nih? Betul Ustaz. Nah. Ya. Jadi oleh karenanya kita terus melanjutkan yakni dari segi makna, yakni tafsirannya insya Allah kita akan sebutkan. Baik, Kita kembali mengulangi apa yang pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya ini di sini adalah surat Quraisy. Surat Quraisy. Namanya Quraisy. Nah, jadi surah Quraisy ini adalah namanya surah, yakni penamaan surah ini adalah penamaan tauqifi kita sebutkan. Tauqifi apa makna tauqifi? Makna tauqifi adalah lawan daripada ijtihadi. Lawan daripada ijtihadi. Ijtihad kita dapatkan, kita pahami artinya adalah pendapat jadi dinamakan surat Quraisy ini adalah tauhid memang sudah ada namanya sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ Bismillahirrahmanirrahim. E, tentu Bismillahirrahmanirrahim ini bukan salah satu di antara ayat surat Quraisy, tidak, tapi dia adalah ditulis sebagai pembuka saja. Adapun Bismillah sebagai ayat daripada Al-Quran itu tertera pada surah An-Naml. Itu saja yang menjadi e, muttafaq alaih pendapat ulama sepakat yang mengatakan bahwa pada surah An-Naml itulah Bismillah sebagai salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran. Selainnya itu khilaf. Nah, dan ini bahasanya meluas. Eh, terus kita sebutkan liila fi Quraisy. Nah, ini sempat ini kita terputus pada waktu itu liila fi Quraisy. Disebutkan di sini karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi kita akan bahas satu-satu itu ada ada li di situ huruf yang membaris bawahkan kata sebelumnya yakni kata sebelumnya, kata setelahnya Allah yang membaris bawahkan kata setelahnya, yaitu fi ilafi, tidak ilafu, li ilafi, tidak li ilafu, kenapa? Karena ada huruf li di situ, huruf jar. Terus ada Quraisy di situ. Jadi ini tiga kata atau tiga komponen ini yang kita akan uh, sedikit bahas supaya lebih kita paham yakni surah Quraisy ini. Baik. Jadi surah Quraisy ini disebut yakni oleh ulama setelah surah Al-Fil, setelah surah Al-Fil. Yakni surah sebelumnya adalah surah Al-Fil. Quraisy ini jatuh setelah surah Al-Fil. Baik, dan nanti kita akan kaitkan kenapa kita sebutkan surah sebelumnya daripada surah Quraisy ini nanti kita akan sebutkan. Baik, ayat semuanya di situ ilahi kita sebutkan sebelum kita menuju ke li kita sebutkan ilaf. Dalam terjemahannya disebut kebiasaan. Nah, itu yang disebut dalam terjemahnya. Tapi sekali lagi terjemahan tidak mampu, tidak bisa mewakili makna. Dan kita sudah sebutkan ada tiga makna daripada ilaf. Nah, ada tiga makna daripada ilaf. Makna yang pertama kita sebutkan adalah al-jam' wa dham. Mengumpulkan dan menyambung. Itu makna yang pertama. Mengumpulkan dan menyambung. Jadi makna ila di sini adalah mengumpulkan dan menyambung. Yani tidak putus. Itu makna ila. <clears throat> Jadi dalam hal ini, kalau kita melihat makna ini, berarti ila yang di sini adalah terus menerusnya orang-orang Quraisy dalam perniagaan, dalam perniagaan bisnis mereka. kita tahu bisnis mereka ini adalah bisnis ekspor import gitu kalau kita pasar sekarang. Jadi mereka pergi ke luar itu berdagang, berniaga bisnis pada musim panas ke Syam dan pada musim dingin ke Yaman. Dan itu yang kalau kita maknakan, kalau kita ambil makna ilaf sebagai mengumpulkan, menyambung, tidak terputus dan terus menerus berarti Quraisy dalam hal ini Allah berikan nikmat berupa terus menerusnya berkesinambungannya bisnis mereka tidak putus-putus. Nah ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua kita sebutkan at-tadbir. At-tadbir. Apa makna at-tadbir? At-tadbir maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur. jadi termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengatur urusan Quraisy ini. Jadi ilaf maknanya at-tadbir yakni Allah mengatur. Jadi berdasarkan makna at-tadbir daripada ilaf kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan Quraisy ini mengatur urusan Quraisy ini yakni bisnis mereka Allah atur itu. dan memang itu adalah yakni bentuk takdir untuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatur mereka pada musim ini pergi ke ini pada musim ini pergi ke ini kemudian bisnisnya terus berlangsung itu bagian daripada takdir. Terus Selanjutnya yang ketiga Makna yang ketiga Adalah At-tajhiz Adalah at-tajhiz Maknanya Apa makna at-tajhiz? Makna at-tajhiz adalah Mempersiapkan Mempersiapkan Jadi apa apa yang dimaksud dengan makna mempersiapkan? Makna yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Quraisy sebagai orang-orang sebagai suatu kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan? Bentuk Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan adalah Allah Subhanahu wa taala di situ walaupun orang-orang Quraisy tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mereka syirik, kita ketahui dalam hal ini mereka yakni berperang terus kemudian sifat-sifat buruk lainnya, sifat-sifat jahat lainnya mereka lakukan tapi terus menerus Allah Subhanahu wa taala berikan mereka nikmat semacam itu berarti ini adalah yakni Allah Subhanahu wa taala memang sengaja untuk mempersiapkan Quraisy. yakni Allah memberikan mereka nikmat sedemikian rupa sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Quraisy yang tidak diberikan kepada orang-orang lain. Nah, ini makna ilaf. Ini makna ilaf. Jadi dari ketiga makna ini ayo ikhwah semuanya, baik jadi ketiga makna ini, kalau kita melihat ini tidak ada bertentangan, satu sama lainnya tidak bertentangan. Oleh karena itu, kita ambil seluruh makna ini di dalam memaknai kata ilah di dalam surah Quraisy ini kita ambil makna secara keseluruhan. Apa tadi makna keseluruhan? Kita gabungkan tiga makna tadi. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan nikmat tersebut tidak memutusnya dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk aturan Allah, pengaturan takdir Allah dan itu adalah sekali lagi yang ketiga bentuk tajdid aturan yakni Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan mereka orang-orang Quraisy. Jadi ini adalah nikmat yang luar biasa bagi orang-orang Quraisy. Bagi orang-orang Quraisy. Baik, jadi sekarang kita paham nih Insya Allah ya, yang makna yang tiga nih. Insya Allah. Baik. Terus selanjutnya kita apa kita balik ke li li huruf li di situ. Nah, Tadi kita sebutkan fungsi nahu daripada li adalah membaris bawahkan fungsi nahu grammar bahasa Arabnya itu adalah membaris bawahkan. Nah, membaris bawahkan. Jadi tidak boleh disebut liila pak, misalnya tadi kita sebutkan. Itu dari segi grammar, dari segi nahunya. Adapun dari segi makna, dari segi makna ulama menyebutkan ada tiga pendapat. Ulama menyebutkan ada tiga pendapat. Yang jelasnya li di situ menunjukkan keterangan ta'lil istilahnya. Li di situ li ta'lil untuk menerangkan. Nah, di dalam terjemahnya itu disebut karena karena tapi makna karena ini apa sebenarnya? Apa kaitannya? Nah itu yang kita akan sebutkan sekarang. Yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir ada tiga. Nah, jadi li di situ itu kaitannya ada tiga kaitan. Nah dari tiga kaitan ini kita akan paham maknanya. Kaitan yang pertama adalah lam ini berkaitan dengan surat sebelumnya berkaitan dengan surat sebelumnya. Apa tadi surat sebelumnya yang tadi kita sebutkan? alfil alfil al itu menceritakan tentang apa secara keumuman walaupun kita belum masuk. Ya, Abraha, pasukan gajah. Nah, di mana singkatnya di dalam surah Al-Fil itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang Quraisy dari makar dari kejahatan Abraha dan pasukannya. Itu apa tidak? iya, betul. Ini nikmat apa tidak? Nikmat. Nikmat, nah, nikmat. Nah, oleh karena itu datang li di sini pada li ilaf itu kaitannya dengan surah Al-Fil. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan nikmat yang lebih besar dari nikmat terselamatkannya mereka dari Abraha dan pasukannya yaitu berupa ekonomi yang membagus, stabilitas keamanan yang stabil itu yang diterangkan dalam surah Al-Quraisy yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kata li. Itu nah. Sebab itulah li ini kata ulama menurut pendapat yang pertama ini itu kaitannya dengan surat sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat berupa terselamatkannya mereka dari Abraha dan pasukannya maka li ini ada kaitan dengan surah tersebut. Maka li ini berupa berkesinambungannya nikmat tadi berupa Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat berupa ekonomi yang bagus, keamanan yang terjaga dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, li yang kedua berkaitan dengan ayat di dalam surah ini, yakni di dalam surah al eh, di dalam surah Quraisy, yakni kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah eh, dalam ayat yang ketiga. Falyaqudu rabb hadzal Antum lihat ayat yang ketiga itu falyaqudu rabb hadzal bait. ya'budu maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yakni Ka'bah jadi ayol ikhwah semuanya, pendapat yang kedua, li yang ada di sini adalah berkaitan dengan ayat yang ketiga ini. Apa kaitannya? Kaitannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan Quraisy nikmat yang begitu besar yang tidak didapatkan oleh orang-orang sebelumnya atau orang-orang yang lain itu maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li di situ untuk apa tujuannya? Untuk mengingatkan Quraisy bahwa nikmat ekonomi yang bagus, nikmat keamanan yang bagus itu hendaknya dibalas dengan apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala Rabb hadzal bait. Itu makna di situ. Kemudian makna li yang ketiga. Kata ulama, makna li yang ketiga adalah tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Kalau tadi makna yang pertama berkaitan dengan surah sebelumnya, makna yang kedua berkaitan dengan ayat yang ketiga, sekarang pendapat yang ketiga adalah tidak ada kait-kaitnya katanya. Tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya, tidak juga berkaitan dengan ayat dalam surah Quraisy. Terus apa maksudnya? Gitu kan? Apakah sia-sia begitu? Nah, pendapat yang ketiga mengatakan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tapi li di sini menunjukkan link at-ta'ajjub. Li at-ta'ajjub namanya. Li untuk menunjukkan kekaguman. Menunjukkan kekaguman. Bagaimana itu? Bagaimana? kekagumannya kita, kagumnya kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Quraisy ini. Diberikannya tadi kita sebutkan ekonomi yang stabil, keamanan yang merata bagus itu nyaman. Itu adalah kenikmatan. Satu. Kemudian padahal Quraisy ini bukannya ahli ibadah. Bahkan mereka syirik tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan mereka nikmat dan ini sekali lagi takjub kita, kagum kita kepada Allah Subhanahu wa taala betapa besarnya al hil kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat takjubnya kita. Itu tetap, tetap apa, tempat kagumnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bagaimana Quraisy mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat-maksiat yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat. Dan ini menunjukkan al-hilm Allah Subhanahu wa taala, yakni sabar yang sangat tingkat tinggi. Dan itu tidak ada didapatkan di makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat segi, dari segi kaidah makhluk gitu, apabila ada misalnya orang menyakiti kita, itu apabila ada orang yang tidak mengikuti apa apa yang kita kehendaki misalnya atau bahkan misalnya apa tadi kita sebutkan contohnya menyakiti dan sebagainya kalau kaidah manusia kita kasih apa tidak mereka atau kita berikan apa tidak tidak tidak itu kaidah manusia tapi Allah Subhanahu wa taala begitu besar maksiat yang diberikan yang yang dilakukan oleh Quraisy Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka nikmat yang luar biasa. Maka dari sinilah kata li kata li untuk ta'ajub kagum kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar al-hilm was sabr dari Allah Subhanahu wa taala. Paham nih li? Paham nih makna yang ilah ini paham nih? Oleh karenanya, ayo lekuah semuanya, kenapa kita sebutkan tiga makna ini? Supaya ketiga makna ini masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam pencernaan dalam otak kita, dan itu yang kita akan jadikan modal sebagai tadabur. Sebagai tadabur. Nah, kita terus-menerus berpikir, cermati dengan mendalam, itu makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga makna yang tadi kita sebutkan itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Silahkan gabungkan. eh, di antara pendapat-pendapat yang tiga, selama tidak bertentangan itu kaedahnya. Selama tidak bertentangan, kaedah ulama tafsir menyebutkan apabila sekian banyak makna yang disebutkan oleh ulama tafsir, terus tidak bertentangan, maka silahkan diambil. Itu kaedahnya. Itu kaedahnya. Jadi misalnya terutama kaitannya pada surah Al-Maidah misalnya, surah Al-Maidah yang heboh-heboh itu, surah Al-Maidah pada kata wali. Wali kan tuh banyak tuh maknanya. Nah, jadi kaidah mengatakan apabila tidak bertentangan makna-maknanya, maka makna keseluruhan tersebut yang disebutkan bisa dipakai. Itu. Dan itu bahasanya lain tentunya. Sekarang kita fokus kembali ke li'ilaf. Jadi baik li ada tiga kaitan tadi kita sebutkan. Kemudian ilaf pun tiga makna tadi kita sebutkan. Silahkan diambil, dipakai untuk tadabur. Dan tidak mencukupkan diri dengan terjemah. Nah, baik. Sekarang di ilafi Quraisy. Jadi kita sudah paham maknanya? Quraisy. Nah, sekarang Quraisy. Ini Quraisy kalau kita lihat e, singkatnya dari segi sejarah ini adalah kabilah. Ini adalah kabilah. Di mana kabilah ini adalah kabilahnya orang-orang Mekah secara keseluruhan, secara keumuman gitu. Orang-orang Mekah secara keumuman. Dia penghuni Mekah. Jadi ulama berbeda pendapat siapakah yang dimaksud dengan Quraisy ini siapakah yang dimaksud dengan Quraisy. Karena kalau kita melihat ayo ikhwah semuanya, kalau kita melihat nasab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, urutan nasab baik urutan nasab Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau kita melihat dari Muhammad bin Abdullah itu tidak Muhammad bin Abdullah kemudian bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin eh, Qusay e, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nabar bin Kinana bin Kuzaimah dan seterusnya. Dan ya, antum lihat itu, itu kalau misalnya belum hafal, antum lihat eh, apa namanya nasab Nabi SAW. Jadi di situ apa kurang lebih itu yang disebutkan oleh para ulama nasab Nabi alaihi wasallam yang muttafaq alaih yang disepakati kesahihannya adalah itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan sampai Adnan itu yang muttafaq alaih yang tidak diragukan kesahihan nasabnya itu sekitar 21 atau 22 21 dari nah itu kalau bisa itu dihafal itu kalau bisa itu dihafal di Muhammad terus tadi seperti yang anda sebutkan tadi nah Kenapa ulama menyebutkan kalau boleh dihafal, dianjurkan dihafal? Kenapa? Karena apabila kita dah hafal, jadi mudah untuk mengetahui nasab sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Quraisy. Nah, ini kaitannya dengan ayat kita nih sekarang nih. Jadi kalau misalnya sebut Eh, sahabat Nabi SAW misalnya Al-Qurashi namanya Al-Qurashi yakni nisbat kepada Quraisy misalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu Al-Qurashi Umar misalnya Quraisy Utsman misalnya Quraisy Muawiyah bin Abi Sufyan Quraisy Khalid bin Walid Quraisy itu semua Quraisy tapi nasabnya lain-lain nasabnya lain-lain Nah, kalau kita hafal nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mudah mendeteksi nasab sahabat-sahabat yang lain. Kenapa mudah? Karena mereka akan semua menyambung, nasab mereka semua akan menyambung di Quraisy. Nah, perlu kita tahu siapa Quraisy ini. Sehingga kalau sudah ketemu nasab ini, berarti orang itu Quraisy. Nah, Ulama khilaf di situ pendapat yang disebut oleh ulama. Ada yang mengatakan Quraisy ini adalah nama julukan daripada Nabar bin Kinana. Nabar bin Kinana. Nah, tadi kita sebutkan kan ah, apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya Abdullah eh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin uh, Qusay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana berapa tuh? Ah ini nih kita langsung ah, nah, fokus kepada ini dulu nih. Uh, cuma tunggu Google Google lah supaya supaya, supaya lebih mudah untuk mengikuti. supaya mudah. Coba. Uh, apa nih ah, apa apa dari dari yang mudah sih eh? ya Muhammad bin Abdullah bin Abdi, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Mana bin Husay eh, bin eh, Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Kemudian, nah, antum, antum fokus di Fir Dari Fir dari Fir Nah, Fir bin Mal. Ya. Ya. Temu nggak nih? Ya, bin Malik, kemudian bin Nabur. Kan tidak. Ah, bin Nabur bin Kinana. Betul tidak? Iya. Ya, Nah, antum fokus di sini. Ulama berbeda pendapat di sini. Majoriti ulama, jumhur ulama menyebutkan yang disebut Quraisy adalah dari Nabor bin Kinana. Itu jumhur ulama. Nah. Terus pendapat yang kedua adalah dari Fihir bin Malik. Fihir bin Malik bin Nabar. Fihir bin Malik. Berarti dua pendapat yang tercatat. Nah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, majoriti ulama, jumhur ulama, Nabar bin Kinana. Satu. Kemudian pendapat ulama yang lain dan ini yang diambil oleh e, penulis kitab Rohiqul Maktum. Rohiqul Maktum tau nggak untuk kitabnya itu? Nah, itu yang dia pilih adalah daripada Fihir bin Malik. Fihir bin Malik. Nah, kenapa kita penting untuk mengetahui ini Quraisy siapa satu yang Quraisy? Jadi kalau kita ketahui berarti siapa yang tembus nasabnya ke itu maka dialah Quraisy. Nah, gitu. Jadi oleh karenanya ayo ini semuanya diperhatikan, ulama menyebutkan apabila kita mengambil pendapat sihir, apabila kita mengambil pendapat sihir, maka tidak termasuk Nabar bin Kinana. Itu tidak. Kalau kita mengambil Nabar bin Kinana, masuk apa tidak sihir? Masuk. Masuk. Nah gitu. Sehingga ulama mengistilahkan Nadar bin Kinanah ini adalah Quraisy yang umum. Quraisy umum. Jadi ala kulihal yang penting adalah sekarang antum ketahui siapa itu Quraisy antara Nadar bin Kinanah atau Fihir bin Malik siapa-siapa di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertemu nasabnya ke Bir bin Malik, maka itulah Quraisy. Itulah Quraisy. Jadi misalnya kalau kita melihat Umar bin Khattab misalnya dari Bani Adi, dari Bani Adi beliau eh, eh, radhiyallahu dan bertemu nasabnya ke Bir. Maka beliau Quraisy. Abu Bakar misalnya dari Bani Taim. Dari Bani Taim. Masuk bertemu nasabnya ke Fihir. Beliau pun Quraisy. Nah, dan lain-lain daripada eh, nasab-nasab eh, sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ala kulihat sekarang kita dah tahu yang namanya Quraisy. Nah, dan keturunan-keturunannya tentu keturunan daripada Nabi Ismail dan selanjutnya dari Nabi Ibrahim alaihi salatu Nah, inilah Quraisy yang diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'ilafi Quraisy. Nah, itulah surat pertama, mudah kita paham dan bisa antum kumpulkan catatan-catatan yang tadi, pendapat-pendapat yang tadi sehingga itu menjadi modal antum sebagai untuk tadabbur. Satu. Kemudian kita berpindah ke ayat yang kedua ilafihim rihlatash syita'i was ilafihim ilaf ini kembali apa tidak disebutkan nah, disebutkan kembali betul tidak iya, iya disebutkan kembali kata ulama fungsi disebutkannya kembali adalah untuk menerangkan keagungan ilaf yang pertama. Hmm. jadi ilaf yang kedua pada ayat yang kedua ini adalah menerangkan keagungan ilaf itu sendiri. Bahwasanya nikmat ilaf ini bukan nikmat yang ringan. Bukan nikmat biasa. Apa makna ilaf? Tadi kita sebutkan ada tiga tadi. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengulanginya agar orang Quraisy apa kita sebutkan nah gitu. Agar betul-betul paham, oh ini ini berarti ini ini tidak sembarangan ini. Nikmat ini. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi. Ila fihim. Yakni yaitu kebiasaan mereka. Mereka kembali kepada Quraisy. Kata ganti domir kembali kepada Quraisy dan dalam hal ini ila fi mudhaf im mudhaf ilaihi Nah, ada nanti ini kalau udah sampai ke Eropa semua nih pasti kita tanya ya, tapi ada muka-muka yang belum belajar Eropa, jadi kita tidak tanya. Pudio mana nih Pudio? Ada. Oh gitu. Masya Allah ini eh, coba coba diirup sekali ilafihim al ahkudio supaya kita agak apa fresh dikit. Ilafihim Ilafihim eh, ilaf ilaf eh, mut, mut, uh, Ilafil ilafil Quraisy ilafihim apa nih ila bihim apa ya sebagai sifat atau badal sebagai badal maka dia mengikuti ilaf yang pertama majrur oh, majrur karena li iya karena li dan dia dan dia mutaf iya terus him dan ayat him eh, domir domirun mun munfasilun mabniun ala sukuni uh, fi mahali fi mahali jarri fi mahali jarrin mudhafun fi mahali Iya, itu daerahnya. Hah? Ya nanti insya Allah yang lain akan bisa insya Allah. Mas tadi supaya kita charging lah ya. Iya. Jadi kita kita kembali nih. Yang kedua. Ila fihim. Di situ yaitu kebiasaan mereka. Jadi terjemahnya di sini kan kebiasaan. Tapi makna yang meluas tadi kita sebutkan tiga makna. Rihlata syita iwasaif mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Tadi kita sebutkan musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Ke Syam, kawasan Suria, kawasan Lebanon, kawasan Jordan, kawasan Palestina, itu namanya Syam. Itu kawasan Syam. Jadi Suria, Lebanon, Palestina, Jordan, inilah inilah kawasan Syam, yakni empat negara kalau sekarang empat negara. Itu namanya Syam. Dan kita ketahui negeri-negeri ini lebih dingin daripada negeri yang lain, di negeri Arab yang lain. Kita ketahui. <laughs> oleh karenanya mereka pergi waktu soif, waktu musim panas. Kalau asyita Nah, maka mereka pergi ke Yaman. Ingat ini bahasa Arabnya ya, ini musim dingin. Apa bahasa Arabnya misalnya? Faslu ashita, faslu ashita, faslu bukan kelas di sini, tapi musim. faslu ashita. Kemudian kalau asyif, faslu asyif. Ah, musim panas. Baik. Terus kita ke ke ayat yang ketiga, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Tadi kita sebutkan li ada pendapat yang mengatakan berkaitan dengan ayat yang ketiga ini, itu tidak? Nah, jadi fa di situ maka itu itu menunjukkan apa tuh? Menunjukkan bagaimana seharusnya orang-orang Quraisy membalas nikmat yang tadi. Nikmat yang di awal tadi. Nikmat ekonomi, nikmat bisnis yang tadi. Bagaimana caranya bersyukur gimana? wudhu, Maka hendaklah mereka bersyukur dengan cara menyembah, yakni beribadah. Sekali lagi ayo ikhwah semuanya, Perhatikan baik-baik, kita pernah sebutkan kaidah. Apa kaidah yang kita sebutkan? Al-ibratu la bi khususis sabab walakin bi umumil lafzi. Atau al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Itu kaidahnya. Di dalam tafsir ada kaidah yang masyhur sekali untuk tulis al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi apa makna kaidah tafsir ini maknanya adalah hukum itu diambil dari keumuman makna ayat dan tidak diambil dari khususnya sebab atau tertentunya sebab sebab-sebab tertentu tidak kalau kita melihat dalam ayat ini siapa yang disuruh untuk beribadah dalam ayat ini Quraisy Quraisy berarti ayat ini khusus untuk Quraisy dari segi ayatnya itu tidak iya hmm dari segi makna keumuman, apakah kita termasuk apa tidak? Termasuk. Termasuk. Itu yang dimaksud dengan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang terus-menerus berkesinambungan misalnya nikmat dapat kerja, nikmat gaji, nikmat istri, anak, dan lain-lain misalnya nikmat yang terus-menerus maka sebagaimana hamnya Quraisy yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita dan orang-orang yang tadi diberikan nikmat. Dan dirinya apa? Kaidah tadi. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hmm. Jadi kalau keliru kalau orang misalnya menyebutkan ini kan Quraisy saja nih, yang diperintahkan beribadah. Dalam ayat ini kan Quraisy saja. Kita tidak termasuk, oh, ini keliru. ya jangan sampai menjadi orang-orang yang keliru. Baik, bal Yakni mereka menyembah. Yakni ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah secara keseluruhan. Ini kalau kita meluas lagi ke makna ibadah, ibadah itu ada makna umum, ada makna khusus. Eh. makna ada makna umum, ada makna khusus yang kita maksudkan adalah makna ibadah dari segi orangnya, dari segi orang yang beribadah gitu. Kemudian itu yang kita sebutkan khusus, kemudian yang kita sebutkan umum adalah makna sifat daripada ibadah itu sendiri. Nah, supaya lebih fokus lagi nih, karena nih kalau pagi-pagi ini biasanya kalau disebut kaidah-kaidah ini biasa masih fresh. Jadi insya Allah masih tahan panting itu. Biasa kalau kajian malam tuh ngantuk semua. Ya alhamdulillah nih kelebihan pagi dengan syarat ada sarapan di situ. Insyaallah. Hah? Dave makna ibadah secara khusus. Tadi kita sebutkan yang dimaksud dengan khusus adalah orangnya. Nah, jadi ibadah itu adalah at-tadallul. Nah, wat lillahi subhanahu wa ta'ala. Yakni tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna ibadah dari segi orangnya dari segi orangnya. Tadi kita sebutkan khusus. Jadi orang itu dikatakan beribadah apabila dia tertoru, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. jadi kalau dia tidak tunduk, tidak patuh, itu tidak beribadah. Maka orang yang tunduk, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala disebut abid. Abidun, yakni hamba. Hamba Ya, hamba itu adalah yang tunduk, yang patuh gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita melihat dari segi makna umum, makna umum yang kita maksudkan adalah dari segi sifat daripada ibadah itu, itulah yang disebut oleh ulama dengan menukilkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Nah, ini masyur nih, Ustaz Tutat selalu sebutkan makna ibadah, yakni dari segi sifatnya, dari segi keumumannya. Apa kata Syekhul Islam di situ? Mudah-mudahan antum ingat. Ismun jami'un likulli ma Allah wa yardah minal aqwal wal af'ali al-zahirati wal baqinati ini sunat apa tidak nih? Atau belum ingat? Atau ini karena yakin? Sekian banyak pusat-pusat yang datang masa itu ini udah terkenal sekali ini definisi ini. Menjauhi perintah. Gimana? Coba, coba kita ulangi. Coba kita ulangi. Ismun jami'un لكل ما yuhibbuhu الله wa من الأقوال والأفعال aqwali wal af'ali al-zahirati ah, oh, ingat apa tidak iman sesuatu yang dilakukan uh, apa tuh coba coba coba coba catat diulang coba diulang Coba diulangi tadi ibadah tadi. Bisa nah, bukan lisan di bahasa Indonesia nya atau bahasa Arab? Tadi <laughs> eh, bahasa Arabnya lah tadi kita ada sebutnya pelan-pelan itu tujuannya apa? Ada tujuannya. Ismun. <laughs> Ismun jamiun ya, depan. Ya. Ismun jamiun. Ya. Iya, coba coba anda ulangi nih, anda ulangi ini kita sekarang nih kita agak santai-santai sedikit nih kajian supaya tidak lelah. Jadi tadi ibadah dari segi orangnya apa maknanya? Orang. Makna ibadah tinjau dari segi orangnya. Abidun kita sebutkan tadi apa apa maknanya? Orang yang beribadah uh, tunduk dan patuh kepada Allah sehingga disebut abid. Iya, tunduk pada Allah itu itu orangnya Kemudian sifatnya gimana sifatnya? Tadi kita sebutkan definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Gimana tuh? Sesuatu yang dicintai eh, sesuatu yang dilakukan karena cinta kepada Allah baik secara batin eh baik secara zahir atau batin. Itu adalah ibadah. Eh, eh, coba bahasa Arabnya sekali supaya jadi <laughs> Iya. Soalnya kita ada kaitan dengan Arab. Soalnya nih kita antum di Saudi Oman, di sini di Qatar kan sayang kalau tidak Arabnya. Jadi kalau kita di Indonesia kan, ya nih. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal perbuatan wal aqwali adh ibadah adalah sesuatu yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan dan ridhoinya baik berupa perkataan maupun perbuatan eh, baik eh, berupa perkataan perbuatan lahir maupun batin, lahir maupun batin. Iya. Ya, itulah, Alhamdulillah. Iya, jadi ismun jami'un tadi kita isim. Itu suatu kata, gitu. Isim suatu kata jami'in, ismun jami'un. Nah, isim satu kata yang menyeluruh. Nah. jadi kalau kita sebutkan isim suatu kata, suatu berarti kita boleh terjemahkan sebagai aktivitas. Gitu. Jadi seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi dari ucapan dan perbuatan baik yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah dari segi sifatnya. Jadi seluruh aktivitas. Jadi aktivitas dunia misalnya tapi itu dicintai oleh Allah maka termasuk ibadah. Dan lain-lain kiaskan oleh sebab itu definisi Ibnu Taimiyah ini itu yang paling banyak dipilih oleh ulama ketika mendefinisikan ibadah secara sifat, secara keumumannya, jadi Baik. Jadi balik kepada surah kita ini, ayat kita, budu maka oleh sebab itu bagi mereka yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang menyeluruh yang tadi kita sebutkan seluruh aktivitas itu usahakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahasanya panjang tentunya. Baik, kemudian Rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah, beribadah kepada Rabb hadzal bait. Rabb pemilik hadzal baiti rumah ini Rabb dan bait pemilik rumah ini. Rabb kita sebutkan Rabb artinya pemilik, artinya sahib, artinya zu. Nah, kita sebutkan kalau udah belajar itu pemilik. Tapi Rob ini tidak boleh di berubah menjadi ma'rifah dengan dimasukkan alif lam kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksudnya? Berpikir dulu sebelum kita jawab. Kan sudah belajar apa itu ma'rifah, apa itu nakirah, betul tidak? Ya, Kalau rob ini nakirah, bagaimana bacaannya? Rabbun. Nah. Eh. Jadi kalau ingin merubah nakiro menjadi ma'rifah, ada beberapa ada beberapa beberapa tips atau trik atau cara. Caranya adalah idofahkan dia, sandarkan dia kepada kata yang ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Misalnya dalam ayat ini, Robba hadal bait. Robba mudaf, hada mudaf. ilaih. Hada ini ma'rifah apa nakirah? Hada ma'rifah. Eh? Marifa. Berarti dia mudaf kepada ma'rifah berarti hukumnya ma'rifah. Itu tidak. Misalnya kalau kita sebut Rabbul Baiti Rabbul Baiti. Ini ini apa atau nakirah? Eh, ma'rifah, ma'rifah. Iya, ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena al-baiti, al-baitinya ma'rifah. Iya, karena dia mudhof kepada mudhof mudhof ilainya adalah yakni ma'rifah. Baik. Cara yang kedua untuk menjadikan nakirah sebagai ma'rifah bagaimana? Masukkan alif Alif Kalau masukkan alif lam menjadi Iya, menjadi ar Menjadi ar Nah, tadi kita sebutkan kalau ma'rifah dengan alif lam maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut ar berarti itu maksudnya adalah Allah. Tidak ada yang lain. Tapi kalau mudhof atau kalau makrifah dengan cara yang lain, misalnya mudhof ilaihnya kepada misalnya rumah misalnya atau misalnya handphone misalnya handphone misalnya ini kalau misalnya sebut pemilik handphone gimana iya rabbul hatifi atau rabbul jawali rabbul jawali pemilik handphone atau misalnya e, pemilik e, mobil gimana tuh? Robus sayyarati. Iya. Robus sayyarati. Robus sayyarati. Kalau pemiliknya perempuan gimana? Tinggal tambah tamat utuhnya. Robatu. Robatu. Iya, robbatus sayyarati. Jadi pemilik mobil ini berarti kalau kita sebutkan robbatu berarti wanita, perempuan. Oleh karenanya ibu rumah tangga istri yang pekerjaannya ibu rumah tangga apa tuh bahasa Arabnya? Eh, bisa kalau di Qatar tuh ada ditulis ID cardnya di situ al-mihnah itu profesi di situ. Kalau ibu rumah tangga itu apa? Di situ di, dimasukkan gimana? Coba dicek sekarang tuh, coba ditelepon istri kamu. Iya, apa itu? Robatul baiti. Robatul baiti. Iya. Itu bahasa Arabnya ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga bahasa Arabnya adalah Robbatul Bait. yakni pemilik rumah. Kenapa disebut pemilik rumah? Padahal suaminya misalnya pemiliknya kenapa? Karena dia yang menguasai, dia yang menata, dia yang mengurusi, dia yang dia yang apa namanya sebagai apa manajer lah istilahnya, mudirnya lah. Maka disebut rabbanul baiti. Nah, pemilik rumah. Padahal yang asli pemiliknya suami misalnya. Eh, bisa jadi misalnya memang istrinya pemilik rumah itu suaminya numpang misalnya. Bisa jadi. Iya. Baik, itu itu apa namanya bahasa sedikit mengenai Robbu. Kemudian berarti Rob di sini Rob di sini disandarkan kepada siapa? Kepada al bait. Yakni al bait yang dimaksud adalah ka Ka'bah. Itu tidak. Nah. Oke, sekarang nih al ahkudius sekali karena ini apa top student kita jadi kita minta untuk i'rab dia, Rabba dan baitus. roba makulum Rabba bihi. Ah, Rob, eh, mulai dari roba Ustaz. Iya, mulai dari Rabba. Maf'ulun bihi. Rabba maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi uh, eh, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun ala zahiratun ala akhirih li'annahu uh, eh, ismun mufradun. Hmm. Hadza wa huwa wa huwa mudaf. Iya. Rabba uh, hadza ismun isyaratun mabniyun ala sukuni uh, fi mahalli mudafun jarin eh, fi mahali jarin eh, mudafun ilai hmm. terus al, al, al baiti eh, al baiti mudafun ilai terus eh. mudaf ilaih gimana mudaf ilai mudaf oh, ilaih kan tidak iya, boleh ada. atau gimana ada baiti Al Al Baiti. Al Baiti. Kalau ada isyarah setelahnya makrifah dengan alif lam dengan itu posisinya Adal baitu li Muhammadin. Uh, bukan badan isim isyarah jatuh setelah setelah isim isyarah ada ma'rifah beralif lam. Hadal baitu misalnya. Iya, badal bukan? ah qalamu li Muhammadin. Badal Ustaz. Iya, badal. Iya, badal. badal. Terus gimana ya, Uh, badal uh, eh, majrurun. Uh mm-hmm. -huh wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirhi li'annahu ismun mufrad. Ya, berhasil alhamdulillah. nah, ya, jadi alhamdulillah ada Allah kudil ya. Kalau tidak susah juga nih. Iya. Iya. iya. Oh iya nanti kita pindah ke Allah muji supaya supaya lengkap. Oh, ya. Taib. Jadi fal ya'budu rabb hadzal bait. Jadi ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni beribadah. Dan ini sekali lagi bentuk yakni syukur yang yang hakiki yang sebenarnya. Yakni syukur itu dengan mulut, dengan lisan, dengan mengucapkan syukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, kemudian itu syukur dengan badan, dengan action kita yakni kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini wadih insyaallah taala. Terus al-baiti di situ maksudnya adalah Ka'bah. Kemudian selanjutnya yang keempat ayat yang keempat alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lap dan mengamankan mereka dari ketakutan. Alladzi yakni sifat Sifat bagi Rob, Rob bahadal bait. Bagaimana sifat Rob bahadal bait ini? Bagaimana sifat pemilik sang pemilik Ka'bah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah memberikan makan kepada mereka, menghilangkan rasa lapar kepada mereka, kemudian juga menghilangkan rasa takut dari mereka, yakni mengamankan mereka. Itu dia. Jadi oleh karenanya ayo ikhwah semuanya, nikmat zahir dan nikmat batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy sehingga orang Quraisy ini mereka lebih dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka nikmat yang mereka dapatkan sempurna. Gitu. Dari segi ekonomi tadi kita sebutkan, kemudian dari segi keamanan, dari kecukupan makanan, itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat Mekah gitu ya. Dan ini wujud wujud atau bentuk itu Allah Subhanahu wa taala mengamankan Mekah. Kalau kita melihat tidak boleh dibunuh hewannya di situ, itu tidak di Mekah. Tidak boleh dicabut pepohonannya, tidak boleh. Nah, dan ini tidak berlaku di tempat-tempat lain. Kalau kita melihat Apalagi misalnya antum haji misalnya, coba-coba misalnya bunuh hewan di situ, atau misalnya ada tuh apa tuh burung apa tuh burung merpati di situ, coba-coba cekik habis itu mati, nah, itu denda ada. Nah, tidak boleh. Dan ini adalah sekali lagi bentuk Allah Subhanahu Wa Taala mengamankan Mekah. Oleh karenanya disebut oleh ulama bumi atau kawasan di bumi yang paling aman adalah Mekah. karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaganya, yang langsung menjaganya. Jadi sekali lagi ayo ikhwah semuanya, dari ayat ini pun bisa kita ketahui bahwa nikmat yang paling asas, eh, nikmat yang paling apa sebagai pondasi adalah hilangnya kelaparan dan hilangnya ketakutan. Jadi kalau ketakutan tidak ada aman gitu, kemudian kelaparan tidak ada, maka insya Allah ekonomi itu akan lancar. Ekonomi itu akan lancar. Jadi dimanapun negeri yang keamanannya kacau, keamanannya tidak terjaga, maka ekonominya pun tidak bagus. Tidak bagus. Nah, oleh karena ekonomi, kenapa ekonomi Quraisy itu lancar? Karena Allah mengamankan Mekahnya, memberikan mereka nikmat aman, memberikan mereka nikmat kenyang. Jadi ekonominya pun lancar, begitu. Nah, cek misalnya kita di negeri kita, misalnya di Indonesia misalnya, itu kenapa ekonomi kita agak itu tidak sesuai dengan harapan? Karena keamanan susah, itu keamanannya. Beda misalnya kalau kita melihat misalnya di Qatar misalnya atau misalnya di Oman misalnya, di situ kita melihat keamanannya lebih daripada yang lain. Jadi insya Allah pun ekonomi pun berjalan. Artinya tingkat kemiskinan pun kurang. Tingkat kemiskinan pun kurang. Nah, jadi ini syaratnya. Jadi oleh karena itu kalau kita berpikir gitu, maka ini surah Quraisy ini yakni ahli di bidang ekonomi pun akan mentadaburinya. Kemudian orang-orang yang memiliki kebijakan-kebijakan daripada pemerintah misalnya, itu pun kalau misalnya mereka tadabur surah Quraisy, ini pun masya Allah besar sekali pengaruhnya, begitu. Nah, kenapa? Karena mereka akan mengejar itu nikmat ini dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Jadi kalau misalnya nikmat amal ini belum ada di negeri kita, maka cara mengambilnya adalah cara mendatangkannya adalah ibadah. Jangan main makar-makar misalnya dan lain-lain daripada eh, aktivitas-aktivitas uh, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ayo ikhwah semuanya. Oke, okay, kita tidak berbicara yang terlalu meluas misalnya skup negara itu terlalu luas. Maka kita berbicara skup kawasan kita masing-masing ya ini rumah tangga kita. Jadi kalau misalnya rumah tangga kita masih belum aman gitu, artinya suami istri masih suka bertengkar misalnya itu kan keamanan tidak ada tuh kurang aman. Nah, jadi caranya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan memberikan keamanan. Baik, ayo ibu semuanya jadi inilah secara singkat yang bisa kita sebutkan dari makna surah Quraisy. Kalau tidak, kita akan luas-luaskan gitu. Tapi karena melihat keadaan antum sekarang di situ, e, posisinya sudah mulai berubah. Kemudian juga muka-mukanya pun sudah mulai itu. Jadi tidak maksimal nanti ilmunya. Dan karenanya kita cukupkan sampai di sini supaya tadaburnya nanti lebih mendalam gitu. Nah, baik, tayyib semuanya. Rasanya sampai di sini ya, surah Quraisy, bahasan surah Quraisy. Insya Allah kita akan lanjut pada surah Al-Fil dan pada surah Al-Fil, insya Allah kita akan seperti biasa kembali kepada tajwid sebelumnya kita membaca e, secara harokat apa secara makhraj secara tajwid hukum-hukumnya baru setelah itu kita masuk ke surah Al-Fil dengan harapan surat-surat sebelumnya al-ikhwah semuanya antum yakni baca lagi dan latihan lagi supaya lebih bacaannya lebih bagus. Dan sering anda sebutkan kepada al-ikhwah apa namanya teman-teman yang ada di sini maupun yang pernah anda ketemui kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yakni yang berakidah akidah ahlu sunnah wal jamaah lebih pantas untuk mampu membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya dari segi makhrajnya, dari segi tajwidnya daripada orang-orang yang tidak mengikuti akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sekarang kebalik. Nah, terbalik sekarang ini. Orang-orang ahlu bid'ah misalnya yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah itu justru lebih pandai, makhrajnya lebih mantap gitu. Jadi sehingga apabila mereka misalnya berdakwah apabila mereka misalnya berkata-kata, berceramah dan sebagainya atau jadi imam misalnya, itu daya tariknya lebih. Gitu. Jadi orang-orang lebih banyak mengikuti. Kenapa? Karena mereka tertarik dengan yakni Al-Qur'an, bacaan-bacaan. Nah itu yang, mengelabui umat gitu. Jadi karenanya ilmu semuanya karena minta kepada seluruhnya supaya belajar ini ilmu tajwid supaya apa? Supaya kita sebagai ahlus jamaah Apalagi terutama misalnya kita e, merujuk kepada manhaj salaful ummah misalnya dari kalangan sahabat tabiin dan tabi tabiin itu tentu kita lebih dituntut untuk melatih diri kita supaya kita bisa mengikuti salaful ummah dari seluruh aspek bacaannya pemahamannya pengamalannya akidahnya manhajnya dan seluruh seluruhnya itu Begitu cerita kita pagi ini, ayo ikhwan semuanya. Dan tak takabal, kalau ada pertanyaan silahkan. Itu sepertinya katanya untuk bawa sarapan tadi. Tidak ada cair apa, di situ, kopi apa. On the way, on the way. Ya, silahkan untuk kalau ada minum-minuman di situ minum dulu lah. Assalamualaikum Pak Ustadz Disnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya uh, Eh, secara tafsir secara global Ustaz Isnan. Nah, maksudnya untuk untuk yeah. Iya. Eh, uh, sebagai misalnya sebagai umat muslim yang apa yang <clears throat> yang belum mendalam ilmu tafsir bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai uh, terhadap kasus yang ada di Indonesia sekarang ini Pak Ustadz yang yang yang berkaitan dengan al-maidah itu apakah kita bisa terima dengan uh, dengan beberapa pendapat yang mengatakan kalau misalnya aulia itu tidak 100% sebagai pemimpin gitu Ustaz. Iya. Ya, kira-kira gitu Ustaz. pertanyaannya Pak Ustaz. Jazakallah khair. <clears throat> nah, jazakallah Khair. Jadi tadi kita sebutkan kaidah ulama menyebutkan dan ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam beberapa tafsirannya ketika beliau menafsirkan beberapa ayat dan beliau misalnya ketika menyebutkan ulama tafsir menyebutkan maknanya ini, ini, ini, ini, ini. Jadi ketika ulama menyebutkan makna-maknanya ini dan tidak ada pertentangan di antara makna-makna, maka seluruh makna bisa diambil. Nah, kalau kita melihat misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 51, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a min dunil mu'minin. Itu ada awliya di situ, Tentu aulia ini adalah plural, yakni jama. Baik, jama. Mufradnya adalah wali. Mufradnya adalah wali. Nah, kalau kita melihat wali dari segi makna bahasa itu maknanya luas, banyak sekali maknanya. Dan ayat-ayat misalnya masing-masing ayat kita akan ketahui lebih dari maknanya itu ketika kita membaca tafsirnya. Dan ketika kita membaca tafsirnya, maka ketika itu akan lebih terang makna spesifik yang disebutkan dari kata wali yang ada pada ayat tersebut. Nah, itu yang kita maksud. Nah, kembali kepada misalnya surah Al-Maidah ayat 5, ada kata wali di situ aulia memakai jamak. Kalau kita melihat apa namanya? asbabun nuzul istilahnya, yakni sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh uh, Al-Imam Ibnu Jarir Al tabari dalam tafsirnya, tafsir Al tabari Ayat ini memiliki tiga sebab turun. Memiliki sebab tiga sebab turun. Sebab yang pertama adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu berlepas diri dari koalisi berkoalisi dengan orang-orang Yahudi. Karena kita mengetahui Ubadah bin Somit ini orang-orang termasuk orang Madinah dan orang Madinah mereka mereka sebelumnya berkoalisi dengan orang-orang Yahudi di situ. Nah, apa Ubadah bin Somit radhiyallahu taala anhu menyatakan berlepas diri dari koalisinya, dari sekutunya. Nah, Adapun misalnya eh, Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai orang munafik, dia tidak melepaskan sekutunya dari orang Yahudi. Maka turunlah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikanlah, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu kalian. Sebagai sekutu kalian. Berarti aulia yang ada di sini kalau menurut sebab turunnya ini berarti sekutu. <clears throat> Terus ada yang menyebutkan juga sebab turunnya ayat ini yakni teguran kepada dua orang di antara pasukan kaum muslimin ketika terjadinya perang Uhud. Kita tahu perang Uhud itu terjadi pada dua Hijriah di mana pada permulaan perang kaum muslimin menang, di pertengahan perang kaum muslimin kalah dan akhirnya menang. Artinya ketika mereka kalah kocar kacir kocar kacir sampai ada isu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia sampai pada waktu itu Nabi SAW cacat gitu patah gigi beliau Wasallam maka ketika itu orang-orang salah satu di antara atau dua orang di antara eh, yakni pasukan kaum muslimin karena mereka ketakutan mereka menyebutkan kalau keadaan seperti ini saya akan bersekutu saya akan pergi minta tolong itu kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Yang lain mengatakan, oh kalau begitu saya akan pergi minta tolong kepada orang Nasrani, orang Kristen yang ada di Syam. Itu orang Yahudi yang ada di Madinah, orang Kristen yang ada di Syam. Maka turunlah ayat ini. Wahai orang-orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan jadikan orang-orang Yahudi sebagai penolong kalian. Nah, gitu. Terus, sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga adalah kata ulama sebagai uh, apa tuh? Sebagai bentuk pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala akan dihukumnya orang-orang Bani Quraidah karena kita mengetahui Bani Quraidah ini adalah sekutu sebelumnya adalah memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Jadi ketika perang Ahzab terjadi, perang Ahzab, perang Khandaq itu pada tahun 5 Hijriah itu mereka memutuskan janji ini. Mereka apa itu membantu kaum musyrikin sehingga selesainya perang Ahzab mereka dihukum oleh Nabi alaihi Jadi Nabi alaihi e, meminta Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad untuk menghukum orang-orang ini. Untuk menghukum. Apa hukuman Sa'ad bin Mu'ad? Hukumannya adalah dibunuh. Seluruh laki-laki yang sudah balik dibunuh. Maka ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penekanan bahwasanya betul-betul yakni orang-orang musyrik itu berlepas diri daripada orang-orang mukmin. Kata Ibnu Jarir al tabari setelah merincikan asbabun nuzul ini, kenapa kita sebutkan, kenapa kita rujuk kepada Ibnu Jarir al tabari tafsirnya? Ini adalah tafsir yang paling tua. Jadi seluruh tafsir-tafsir yang lain itu merujuk kepada Ibnu Jarir. Tafsir Ibnu Kathir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir apa lagi? Itu merujuk ke tafsir Ibnu Jarir. Nah, sehingga misalnya kalau Ibnu Kathir misalnya beliau fokus membahas dan mengambil pendapat yang kedua. Kalau untuk buka Ibnu Kathir itu sebab turunnya ayat beliau pilih yang yang yang pendapat yang kedua yakni teguran bagi dua orang kaum muslimin yang mengatakan saya akan eh, apa mengambil penolong kepada orang Yahudi dan juga satu mengatakan kepada orang Kristen. Nah, kembali kepada Ibnu Jarir. Ibnu Jarir menyebutkan ini adalah sebab-sebab turunnya adil. Tapi yang sahih kata beliau rahimallahu taala adalah yang sahih maknanya adalah seluruh makna ini umum dan bisa dipakai. Bisa dipakai. Itu katanya. Jadi aulia yang ada pada uh, yakni surah Al-Maidah ayat 51 ini lebih spesifik apa namanya kepada penolong kepada sekutu. Kepada sekutu. Memang tidak pemimpin. Tidak pemimpin. Nah, terus apa kaitannya? Ada ada tidak kaitannya dengan pemimpin? Ada. Karena aulia itu di dalam ayat lain itu pun bermakna pemimpin. Ah, aulia bermakna pemimpin. Baik, jadi al-aqlal ini ini ini luas sekali bahasanya. Jadi intinya balik kepada kaidah apabila ayat satu ayat memiliki bermacam-macam makna dan makna tersebut tidak bertentangan, maka makna tersebut bisa dimasukkan. Nah, oleh karenanya para ulama menyebutkan ayat surah Al-Maidah ini misalnya Ibnu Qayyim misalnya rahimahullahu taala di dalam di dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah menyebutkan tiga ayat tiga ayat yang menyebutkan tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin. Jadi yang pertama misalnya surah An-Nisa ayat 144 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir baru dia sebutkan surah Al-Maidah ayat 51 ini. Kenapa dia ambil Al-Maidah ayat 51? Karena ayat 51 ini telah diambil, telah diamalkan oleh Umar bin Khattab sebagai dalil tidak boleh mengambil orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen sebagai pembantu-pembantu kaum muslimin. Tidak boleh. Jadi dikiaskan oleh ulama apabila pembantu yang sederhana saja misalnya dalam dalam case ini dalam case ini misalnya Abu Musa al Ashari misalnya ingin mengangkat salah satu orang Kristen sebagai tukang tulisnya. Jadi ketika itu Umar bin Khattab melarang, tidak boleh. Berdasarkan Al-Maidah ayat 51. Jadi kalau yang kecil saja tidak boleh, jabatan kecil saja tidak boleh, artinya tukang tulis ini kan jabatan. Jabatan kecil saja tidak boleh di dalam kawasan kaum muslimin. Tidak boleh berdasarkan ayat Al-Maidah ini artinya ada kata wali di situ jangan jadikan gitu orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu. Sekutu di sini maknanya luas, bisa pembantu, bisa apa gitu dan lain sebagainya gitu. Dua, apabila sekup kecil saja tidak boleh, apalagi skupnya lebih besar, yakni menjadi pemimpin itu konform tidak boleh. Nah, gitu maksudnya. Nah, jadi istilahnya apa itu? Uh, itu yang disebut dengan Qiyasul Aula namanya. Qiyasul Aula dalam ilmu usul fiqh disebut Qiyasul Aula. Qiyas yang lebih utama itu namanya. Jadi ayat surah Al-Maidah memang tidak menyebutkan pemimpin secara spesifik, spesifik secara khusus tidak berarti pemimpin. Wali di situ tidak berarti pemimpin, tapi dalam hal ini dipakai kias aula. Kias yang lebih utama kalau tadi eh, mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu kita dalam pekerjaan misalnya yang skupnya kecil saja tidak boleh menurut pemahaman Umar bin Khattab tadi kepada Abu Musa al-Ashari tidak boleh maka kiasul aula maka lebih utama tidak boleh dijadikan orang Yahudi dan orang Nasrani dalam skop yang lebih tinggi sekali, jabatan tinggi berupa pemimpin. Waktu ini jelas ini? Ya. Ya, itulah cerita kita nih. Pagi ini agak hujan di sini. Jadi ini ya. ya, cukup. Bayang itu agak bebas itu. ya. ya. Tapi, khair insyaAllah barakallahu fikum, ayo ikhwan semuanya, dan silahkan dinikmati uh, hidangannya di situ eh, dan ngobrol-ngobrol santai di situ. Nah, tapi di sini ya ini semuanya barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.